marilah hari ini kita sama-sama mendengar kisah tentang Sohabiah. Dan pada kali ini kita akan mendengar bagaimana seorang wanita yang menjadi orang yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Mari kita dengar kisah mengenai Saudah binti Zam'ah. Siapa itu Saudah binti Zam'ah? seorang wanita tua yang berperawakan badannya besar, gemuk, bahkan ketika berjalan saja seakan-akan berat membawa badannya sendiri. Ia adalah orang yang dipenuhi dengan cahaya keimanan dalam hatinya. Ketika cahaya Islam itu masuk ke dalam hatinya, ia dan suaminya Sakron bin Amar pun memeluk Islam dan kemudian berhijrah ke Habasyah karena pada saat itu di Mekah terjadi penyiksaan yang luar biasa bagi orang-orang muslim. Ketika berangkat berhijrah ke Habasyah yang sangat jauh dari Mekah itu, istri dari Saudah binti Zam'ah ini suaminya sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Jadilah Saudah menjadi seorang wanita yang sebatang kara. Ia tidak memiliki siapapun, ia merasa kesepian, di masa tuanya ia tidak punya siapa-siapa. Pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan istri tercinta yang kita kenal dengan nama Amul Husni atau tahun kesedihan, ditinggal oleh sang istri Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka seorang sahabiah bernama Kaulah binti Hakim radhiyallahu anha berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, engkau tidak bisa hidup sendiri, engkau butuh teman, engkau memerlukan pendamping, harus ada seorang wanita yang mengurus anak anak-anakmu di rumah, yang mengurusi urusan rumah tanggamu. Maka Kaulah binti Hakim pun menawarkan saudah kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu bahwa Saudah itu adalah wanita yang penuh dengan keimanan, maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pun menyetujuinya. Maka terjadilah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan wanita tua, janda tua yang berperawakan besar gemuk ini bernama Saudah. Sehingga orang-orang berkata kenapa engkau menikahi Saudah wahai Rasulullah SAW. Namun Saudah memiliki keutamaan yang luar biasa dibanding dengan wanita-wanita lainnya yaitu keimanannya yang sangat hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan keduanya berjalan Sepanjang tiga tahun setelah itu masuklah seorang wanita berikutnya bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah. Saudah tahu bahwa Aisyah memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Rasulullah SAW pada suatu hari menceraikan Saudah berhendak untuk talak beliau maka Saudah mengatakan wahai Rasul jangan engkau lakukan hal yang demikian karena aku sangat ingin satu hari nanti aku dibangkitkan di syurga menjadi istrimu wahai Rasulullah SAW dan Saudah pun akhirnya memberikan jatah hari kebersamaannya dengan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha lihat kebesaran hatinya Sauda bukan wanita sembarangan. Sauda adalah wanita yang senang sekali membuat Rasulullah SAW tertawa. Saudah sangat senang sekali bercanda. Saudah pernah suatu ketika sholat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika ruku, hidung Saudah terkena badan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah sholat Saudah bercerita, wahai Rasul, tadi ketika aku ruku, aku terkena pada badanmu dan aku memegang hidungku. Aku takut bahwa hidungku berdarah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Saudah. Ia penghibur hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Saudah wafat di tahun Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menyerahkan rumahnya kepada Aisyah. Selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha, istri yang dinikahi setelah tiga tahun bersama dengan Saudah, kemudian Rasulullah saw pun hidup juga bersama dengan Aisyah. Pernikahan dengan Aisyah diawali dengan mimpi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku melihat engkau dalam mimpiku. Ada malaikat yang kemudian pada akhirnya membuka tabir, membuka selimut, membuka selendang sutra dan ternyata aku tampak itu adalah wajahmu. Dan Aisyah memiliki kedudukan khusus di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan istri-istri lainnya. Maka ketika seorang sahabat Amr bin Ash radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, Siapa wanita yang paling engkau cintai? Rasul tanpa ragu menjawab, dialah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah wanita yang sangat pintar di usia muda, wanita yang sangat jelita dan senantiasa mencerah ceriakan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kejadian-kejadian romantis di antara pernikahan mereka. Aisyah dan Rasulullah senantiasa minum dalam satu gelas yang sama di tempat yang sama. Mereka senantiasa berlomba lari bersama-sama di usia yang waktu muda. Aisyah menang karena usia tubuhnya pada saat itu masih ramping. Lalu di usianya tua mereka kembali lagi berlomba lari bersama-sama. Lalu Rasulullah yang menang dan Rasulullah dengan bercanda Bunda berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ini penebus kekalahan aku yang kemarin. Lihat betapa romantisnya mereka." Rasulullah sebelum pergi ke masjid selalu mencium kening dari Aisyah dan Aisyahlah yang menjadi pangkuan terakhir kepala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasul wafat. Kehidupan akhir dari Aisyah berisi dengan ilmu yang luar biasa dan meriwayatkan ribuan hadis. Banyak sekali sahabat-sahabat yang belajar dari Aisyah, kecerdasan Aisyah, Ummul Mukminin menjadi teladan dan bagi kita semua. Mudah-mudahan kisah singkat dari Saudah binti Zam'ah dan Aisyah radhiyallahu anha menjadi pembelajaran untuk kita belajar bagaimana berlapang dada, untuk kita belajar bagaimana mencari ridho suami, untuk kita belajar bagaimana mencuri perhatian dari suami. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita insya Allah. Setelah itu masuklah seorang wanita berikutnya bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kita udah tahu bahwa Aisyah memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hatinya Rasulullah SAW, sehingga ketika Rasulullah SAW pada suatu hari menceraikan Saudah berhendak untuk talak beliau, maka Saudah mengatakan wahai Rasul jangan engkau lakukan hal yang demikian karena aku sangat ingin satu hari nanti aku dibangkitkan di surga menjadi istrimu wahai Rasulullah SAW. Dan Saudah pun akhirnya memberikan jatah hari kebersamaannya dengan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lihat kebesaran hatinya. Sauda bukan wanita sembarangan. Sauda adalah wanita yang senang sekali membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Sauda sangat senang sekali bercah ke Habasyah karena pada saat itu di Mekah terjadi penyiksaan yang luar biasa bagi orang-orang muslim. Ketika berangkat berhijrah ke Habasyah yang sangat jauh dari Mekah itu, Istri dari Saudah binti Zam'ah ini suaminya sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Jadilah Saudah menjadi seorang wanita yang sebatang kara. Ia tidak memiliki siapapun, ia merasa kesepian, di masa tuanya ia tidak punya siapa-siapa. Pada saat itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan istri tercinta yang kita kenal dengan nama Amul Husni atau tahun kesedihan, ditinggal oleh sang istri Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka seorang sahabiah bernama Kaulah binti Hakim radhiyallahu anha berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, engkau tidak bisa hidup sendiri, engkau butuh teman, engkau memerlukan pendamping, harus ada seorang wanita yang mengurus anak anak-anakmu di rumah, yang mengurusi urusan rumah tanggamu. Maka Kaulah binti Hakim pun menawarkan saudah kepada Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu bahwa Saudah itu adalah wanita yang penuh dengan keimanan, maka Rasulullah saw Alaihi Wasallam pun menyetujuinya. Maka terjadilah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan wanita tua, janda tua yang berperawakan besar gemuk ini bernama Saudah. Sehingga orang-orang berkata, kenapa engkau menikahi Saudah wahai Rasulullah SAW? Namun Saudah memiliki keutamaan yang luar biasa dibanding dengan wanita-wanita lainnya, yaitu keimanannya yang sangat hebat di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Pernikahan keduanya berjalan Sepanjang tiga tahun, marilah hari ini kita sama-sama mendengar kisah tentang Sohabiah. Dan pada kali ini kita akan mendengar bagaimana seorang wanita yang menjadi orang yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Mari kita dengar kisah mengenai Saudah binti Zam'ah. Siapa itu Saudah binti Zam'ah? Seorang wanita tua yang berperawakan badannya besar, gemuk, bahkan ketika berjalan saja seakan-akan berat membawa badannya sendiri. Ia adalah orang yang dipenuhi dengan cahaya keimanan dalam hatinya. Ketika cahaya Islam itu masuk ke dalam hatinya, ia dan suaminya Sakron bin Amar pun memeluk Islam dan kemudian berhijrah. Saya sudah pernah suatu ketika saat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ketika ruku hidung saya sudah terkena badan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah sholat saya sudah bercerita, wahai Rasul, tadi ketika aku ruku aku terkena pada badanmu dan aku memegang hidungku, aku takut bahwa hidungku berdarah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Sauda, Ia penghibur hati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Sauda wafat di tahun Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menyerahkan rumahnya kepada Aisyah. Selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha, istri yang dinikahi setelah tiga tahun bersama dengan Saudah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun hidup juga bersama dengan Aisyah. Pernikahan dengan Aisyah diawali dengan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku melihat engkau dalam mimpiku.